Di antara pertanyaan mereka atau di antara pertanyaan beberapa ikhwah adalah apa maksud dari subhanallah ibu bukrata wasila? Itu apa yang dimaksud dengan maha suci Allah taala pagi dan petang? Apa maksudnya? Perlu diketahui sebelumnya makna dari subhanallah, jadi kan lafalnya subhanallah bukrata wa asila. Makna dari subhanallah adalah maha suci Allah dan subhanallah bukrata wa asila subhanallah subhan itu adalah naib an maf'ul mutlaq kalau dalam bahasa Arabnya dia adalah maf'ul mutlaq jadi seperti subhanallah itu usabbihu subhanan. Saya bertasbih suatu tasbih. Jadi subhanallah saya mengucapkan dan saya maksudnya saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari persangkaan-persangkaan buruk tuh subhanallah. Jadi dimaksud di sini subhanallah saya bertasbih pagi dan petang. Maksudnya dari subhanallah bukrata wasilallah saya bertasbih dari pagi dan petang. Saya bertasbih dari pagi dan juga petang. Itu subhanallah wa bihamdi dan itu diartikan secara harfiah maha suci Allah pagi dan petang. Maksudnya adalah saya mengucapkan atau saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari persangkaan-persangkaan buruk dan negatif orang-orang kufar dan munafikin dan orang-orang yang tidak berilmu saya mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sangkaan mereka semua baik itu bukroh pagi-pagi ataupun asilah yaitu petang atau malam itu makna dari maha suci Allah pagi dan petang itu yang pertama kemudian ada pertanyaan berikutnya apa maksud dari eh, perkataan Ibnu Qayyim al-Jauziyah alladzi idza uti'a syakar alladzi idza uti'a syakar itu adalah kalimat yang kita kaji di kajian pertama kita jelaskan maknanya alladzi idza uti'a syakar kalau di kitab terjemahannya dikatakan itu zat yang jika ditaati maka dia yaitu Allah akan mensyukuri. Sekarang apa maksud dari syukur Allah Subhanahu wa taala terhadap ketaatan hambanya? Nah, ini adalah hal yang layak untuk kita ketahui bahwasanya uh, di antara nama Allah Subhanahu wa taala adalah asy ataupun asy Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki di antara nama Allah Subhanahu wa taala yang agung adalah Asy-Syakur dan juga Asy-Syakir. Dua-duanya maknanya yang maha bersyukur. Maksud dari Asy-Syakur di antara maksudnya di, dikatakan oleh Imam Al-Khattabi yaitu dialah yang mensyukuri yang sedikit dari ketaatan hambanya. Dengan bagaimana bersyukurnya? Bersyukurnya Allah Subhanahu wa taala terhadap ketaatan hambanya itu dengan memberikannya ganjaran yang banyak walaupun sedikit dari ketaatan itu dan memberikan kemudian balasan kenikmatan yang banyak ya itulah eh, Allah Subhanahu wa taala disebut syakur dalam uh, surat Fatir ayat ke 30 dan juga ada ayat ke-34 dalam ayat 30 surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman innahu ghafurun syakur sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun dan maha bersyukur Maha pengampun sudah jelas Nah, kemudian di sini dikorinkan nama Ghafur dengan nama Syakur. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala setelah mengampuni taubatnya seseorang atau istighfarnya seseorang, walaupun kecil istighfar tersebut namun Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran yang teramat banyak. Nah, itulah bentuk syukurnya Allah Subhanahu wa taala atau gambaran syukurnya Allah Subhanahu wa taala terhadap terhadap perbuatan baik hambanya. Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala penulis kitab tafsir ya tafsir As-Sa'di, Taisir Al-Karim Al-Mannan yang insyaallah besok pada maghrib akan kita kaji tafsirnya ia Syekh As-Sa'di rahimahullah taala menafsirkan makna Allah makna nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur beliau mengatakan dalam tafsirnya Asy-Syakir dan Asy-Syakur itu adalah alladzi yashkurul qalila minal amal wa yaghfirul katsira minaz zalal yaitu Asy-Syakir atau Asy-Syakur adalah yang mensyukuri hal yang sedikit dari amalan yang mensyukuri hal yang sedikit dari amalan dan mengampuni hal yang banyak dari kesalahan. Ini adalah kalimat yang sangat baik dalam menafsirkan nama Allah Asy-Syakir dan Asy-Syakur, yaitu yang mensyukuri sedikit dari amalan yaitu amalan hamba. Allah Subhanahu wa taala itu sangat bersyukur terhadap sedikitnya terhadap amalan hamba walaupun sedikit. Terhadap amalan hamba walaupun sedikit Allah Subhanahu wa taala sangat mensyukurinya. Di antara di antara uh, buktinya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha wa man jaa'a bisayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum Kata Allah Subhanahu wa taala dalam, dalam surat Al-An'am ayat 160, barang siapa yang datang dengan kebaikan maka baginya pahala 10 semisalnya dilipatkan 10 kali. Itu pahala dari Allah Subhanahu wa taala terhadap kebaikan hambanya. Itulah itulah digarakan gambaran syukurnya Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba. Hambanya berbuat kebaikan sekali, Allah Subhanahu wa taala melipat gandakannya 10 kali bahkan lebih. Wa man bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Dan barang siapa yang datang dengan keburukan, maka dia tidak dibalas kecuali dengan yang semisalnya satu aja sama sebatar. Wahum la yuzlamun. Dan mereka tidak dizalimi. Jadi syakir atau syakur itu maknanya adalah yang bersyukur dengan cara membalas ganjaran berlipat-lipat dari sedikitnya amalan hamba dan mengampuni banyaknya eh, kesalahan-kesalahan hamba. Itulah Allah Subhanahu wa taala jika ditaati maka Allah akan bersyukur. Maksudnya jika seorang hamba itu taat maka Allah Subhanahu wa taala akan mensyukuri ketaatan hamba tersebut dengan memberikan kelipat gandaan pahala terhadap ketaatan tersebut meskipun ketaatan tersebut sangat kecil dan sedikit. Itulah Allah Subhanahu wa taala disebut atau bernama Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Asy-Syakir atau Asy-Syakur. Baik. Hmm, ada lagi? Pertanyaannya tidak ada lagi. Baik. Kemudian kita langsung membahas ke kalimat. <clears throat> kita mulai dari halaman 36 dari kitab Arabiknya dan juga halaman ke 29 dari kitab terjemahannya dikatakan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala waftarada 'ala al-'ibadi ta'atahu wa ta'zirahu wa tawqirahu wa mahabbatahu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hamba untuk mentaati untuk mentaati kenapa karena kita, barang siapa yang taat kepada Rasul maka dia mentaati Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala berfirman وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَعَ اللَّهُ Wa may yuti'ir rasula faqad Dan barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka dia telah faza fauzan 'azima. Dia telah dia telah menang suatu kemenangan yang besar. Apa itu surga? Karena kemenangan hakikatnya adalah masuk surga dan diloloskan dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz." Dan barang siapa yang diloloskan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka dia telah menang. Jadi kemenangan sejatinya itu adalah kemenangan masuk surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada para hamba dari jin dan manusia untuk mendaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tauqir dan ta'zir yaitu mengukuhkan. Dikatakan dalam footnote di sini Lafal pengukuhan merupakan terjemahan dari kata ta'zir yang bermakna memenangkan dan membantu. Jadi kita diwajibkan ya, kita sebagai umat Muhammadiyah, kita diwajibkan untuk pertama mentaati Rasulullah saw. kemudian kita wajib untuk memenangkan dan membantu, yaitu menolong Rasulullah SAW dalam artian kita sekarang adalah kita menyebarkan hadis-hadis sahih atau hasan tentang beliau. Kita mendakwahkan sunnah kepada kaum muslimin atau minimal dalam skala keluarga misalnya. Dan hal-hal lain itu semua adalah bentuk membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maksud membantu penyebaran dakwah yang telah ditinggalkan atau diwariskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua. Kemudian ketiga hal yang wajib pada atas kita adalah yaitu tauqir, menghormati Rasulullah SAW. Juga mencintai Rasulullah SAW. Keempat. Dan yang kelima adalah melaksanakan hak-hak Rasulullah SAW. Yaitu kita benar-benar mentaati beliau. Dan kita tidak menentang apapun yang datang dari beliau. Wal qiyam wa Wasadda duna jannatihi at-turuq surga tidak akan dibukakan kecuali melalui jalannya yaitu apa melalui jalan ittiba melalui jalan ittiba mengikuti mengikuti jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam falam falan tuftaha li ahadin illa min tariqihi ya fasyarha lahu sadrahu Allah Subhanahu wa taala melapangkan baginya dada beliau Nah ini masuk ke dalam surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak. Ya, itu pertama. Kemudian dikatakan oleh eh, Ibnu Qayyim wa rafa'alahu zikrohu sesuai dengan ayat wa rafa'na laka zikrok Itu kami tinggikan, itu ditinggikan sebutannya. Wa rafa'alahu dzikrahu. Ya Allah, Allah Subhanahu wa taala telah meninggikan penyebutan nama Muhammad itu karena apa? Telah disandingkan di setiap orang mau masuk Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu pertama buktinya. Kemudian juga ditinggikan dalam azan. Selain dalam syahadat, dalam azan pun sudah masyhur nama Nabi Muhammad, namanya ter, tertera dan terkumandangkan di mana-mana. Yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah ya telah di, diangkat nama beliau sallallahu Alaihi Wasallam ditinggikan sebutan terhadap beliau kemudian itu yang kedua kemudian yang ketiga juga ada telah terbukti bahwasanya nama yang paling banyak di dunia ini adalah nama Muhammad dan Ahmad jika dikalkulasikan antara nama Muhammad dan juga Ahmad maka itu mengalahkan nama apapun yang ada di dunia ini bahkan cukup nama Muhammad saja itu sudah benar-benar mengalahkan total nama terbanyak di dunia siapapun nama Harry misalnya atau Michael dan lain-lain semua tidak ada yang sepadan kuantitasnya jumlahnya dari nama Muhammad apalagi jika digabungkan dengan Ahmad apalagi jika digabungkan dengan Ahmad yang mana, yang mana kedua nama tersebut intinya sama yaitu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jadi nama beliau Shallallahu Alaihi Wasallam telah benar-benar Allah tinggikan sebutannya bahkan lebih tinggi lagi dan lebih populer nama tersebut dibandingkan dengan nama-nama Tuhannya orang-orang kafir. Kalau misalnya nama Jesus atau Yahweh itu tidak semasyhur nama Muhammad. Padahal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama seorang nabi, bukanlah nama Tuhan. Maka bagaimana mungkin kita atau seorang yang berakal lebih percaya kepada Tuhan versi mereka dan telah jelas bahwasanya Tuhan versi mereka tidak lebih masyhur dibandingkan dengan seorang yang makhluk Nabi Shallallahu alaihi wasallam lebih-lebih nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa wadu'a anhu wizrahu menghapus dosa darinya Allah Subhanahu wa taala telah menghapus dosa dari Nabi Muhammad. Wa wada'na 'anka wizrak. Ya sesuai dengan dalam dalam surat. Wa ja'ala dhillata was-saghara 'ala man khalafa amrih. Dan beliau dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan kehinaan zillah serta as-saghar kerendahan keterkerdilan kekerdilan bagi siapa yang menyelisihi perintah Nabi bagi siapa yang menyelisihi perintah Nabi. Mereka adalah orang-orang yang hina dan orang-orang yang rendah meskipun mereka termasuk orang yang mencari ilmu. Tapi ketika mereka menentang dan menyelisihi cara Nabi, maka serta-merta mereka dalam posisi terhinakan. Wa fafil musnad min hadith Abi Munib al-Jurashi. Dalam al-Musnad diriwayatkan dari hadis Abu Munib Al-Jurashi An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ia berkata qala Rasulullah Rasulullah bersabda bu'ithtu bisayfi baina yaday saati hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Ini hadis hadis yang penting dan memiliki makna yang sangat besar dan banyak syarat akan makna. Pertama, bu'istu bisayfi baina yadis sa'ah. Aku diutus dengan pedang menjelang kiamat. Maksudnya apa di sini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai dai yaitu penyeru kepada tauhid dengan pedang ya setelah mendakwahkan dengan hujah itu ya maknanya jadi maksudnya berarti di sini gimana aku diutus dengan pedang untuk eh, aku diutus untuk menegakkan tauhid dengan pedang setelah berdakwah dengan hujjah. Jadi bukan berarti pertama-tama langsung dengan pedang begitu saja. Tidak, melainkan dengan hujjah terlebih dahulu, dengan pemahaman dan pengertian terlebih dahulu, penyampaian tabligh, dengan dakwah dengan lisan, teguran, nasihat dan semacamnya itu yang terlebih awal bukan langsung dengan pedang karena kalau dengan pedang itu berarti langsung membunuh tanpa menegakkan hujah terlebih dahulu. Sementara justru dalam Islam kita tidak langsung membabat dan membantai begitu saja, melainkan kita harus menegakkan hujah terlebih dahulu. Aku diutus dengan pedang, ya. Sedangkan sebelumnya setelah apa? Setelah berdakwah dengan hujah baina yaday sa'ah menjelang kiamat. Dari sini baina yaday sa'ah, baina yaday baina yadai aslinya baina yadaini as-sa'ati tetapi karena yadai dan as-sa'ah itu mudhaf dan mudhaf ilaih maka nun dalam yadaini itu dihapus ya berarti baina yadai sa'ah kalau diartikan secara harfiah baina yadai sa'ah baina diantara yadai kedua tangan as-sa'ah hari kiamat di kedua tangan hari kiamat. Maksudnya baina desa ah di sini di antara kedua tangan maksudnya adalah di depan di depan kiamat. Maka ada kitab bahasa Arab Al-Arabiyah baina yadaik yang artinya bahasa Arab di depanmu. Maksudnya seperti itu. <coughs> ya. Dan maksud di sini di depanmu adalah menjelang kiamat berarti apa berarti pengutusan Rasul Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan tanda-tanda kiamat ya, dekatnya kiamat ya. hatta yu'badallahu wahdahu la syarikalah sampai Allah semata disembah tidak ada sekutu baginya kemudian waju'ila rizqi tahta dhilli rumhi rizkiku dijadikan di bawah bayangan tombakku Maksudnya rezekinya Rasul itu tidak dengan kemudian tidak dengan cara apa? Cara men mencari dunia yaitu berdagang dan semacamnya karena perdagangan itu dahulu ketika masih bersama Khadijah alaihissalam. Masih bersama bersama Khadijah radhiyallahu anha. Maka e, kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang tidak uh, bersegera mencari dunia dan tidak mengumpulkan dan menimbun dunia tetapi Rasulullah SAW mendapatkan mendapatkan rizki dari bayang, di bawah bayangan tombak yaitu setelah misalnya mendapatkan ghanimah atau mendapatkan harta fai ya. Dan pernah kita bahas dalam tafsir dalam kajian tafsir Mukafir surat Al-Hasyr uh, eh, yang biasa kita kaji pada hari Sabtu pagi itu tentang tentang fai ya dalam surat Al-Hasyr. Bedanya ghanimah dengan fai adalah Ghanimah itu harta rampasan perang dari orang kafir yang dilakukan eh, yang didapat setelah setelah adanya peperangan benar-benar. Adapun fai itu adalah harta rampasan perang yang didapat dengan tanpa upaya. Itu diserahkan begitu saja oleh orang-orang kafir. Itu bedanya. Baik, kita langsung menuju. Kemudian eh, wa ju'ila dhillatu was ala man khalafa amri dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi yang menyelisihi perintahku. Waman tashabbaha بِقَوْمٍ fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka. Ini ini kaidah penting, namun tentu kaidah ini barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka ini uh, pembahasannya sangat sangat panjang dan memerlukan kaedah-kaedah dan juga anda pribadi perlu lebih dalam lagi untuk mempelajari kalimat ini mantasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Baik, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, "Wa kama anna dhillata mabrubatun ala man khalafa amrihi fal li ahli sebagaimana adzillah kehinaan madrubah ditetapkan ala man khalafa amri bagi orang-orang yang menyelisihi amri perintahnya yaitu perintah Nabi sebagaimana kehinaan itu hanyalah bagi orang-orang yang menyelisihi perintah Nabi fal izzatu maka izzah yaitu kemuliaan li ahli ta'atihi wa mutaba'atihi. Maka kemuliaan pun sebaliknya ditetapkan pula bagi yang mentaati dan mengikutinya. Jadi sebaliknya, kontradiktif. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Janganlah kamu bersifat bersikap lemah. Wah, jangan bersikap lemah. Wala tahzanu dan jangan pula kamu bersedih hati. Jangan lemah jangan juga bersedih. Sesungguhnya wa antumul a'laun. Padahal kamu itulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin. Seandainya atau jika kalian itu oh, termasuk orang yang beriman. Jadi kalau misalnya tidak beriman, berarti tidak masuk dalam ayat ini. Maka orang-orang yang beriman itu tidak layak untuk bersikap lemah. Ya, tidak layak juga untuk berkabung dan bersedih hati terus-menerus. Karena apa? Karena seharusnya orang-orang yang beriman itu mengerti bahwasanya derajat mereka itu tinggi di antara manusia. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, kemuliaan ditetapkan bagi yang mentaati dan mengikuti Allah dan Rasulnya. Dan juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al izzatu walirasulih al izzatu warisulih Padahal kemuliaan itu hanya bagi Allah dan bagi Rasulnya. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَيْ يَتِرَكُمْ a'malakum. Janganlah kalian itu bersikap lemah. Dan juga jangan kalian meminta damai begitu saja. Padahal kalianlah yang ada di atas dan Allah pun beserta kalian dan dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amal kalian. Jadi jangan bersikap lemah di hadapan kaum kufar dan kaum munafikin dan jangan meminta damai setelah kita mengajak berperang. Jadi kalau misalnya kita mengajak berperang, kemudian kita minta damai, maka itu menunjukkan kita sebenarnya telah kalah. Melainkan jika kita memerangi orang kafir dan orang munafik, tidaklah kita meminta damai melainkan kita teruskan berperang sampai mereka menerima hidayah jika tidak maka terus kita perangi maka dikatakan oleh Rasulullah SAW umirtu an uqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah ya wa anna muhammad rasulullah ya wa anni rasulullah wa yuqimus salah wa yutuz zakah Aku diperintahkan, itu Rasulullah diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat, mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah ilah yang layak disembah dan juga mengakui bahwasanya dirinya adalah Rasulullah dan menegakkan salat dan menunaikan zakat. Ya. Jadi jangan lemah dan jangan segera minta damai setelah kita memerangi mereka. Karena apa? Karena kita yaitu kaum mukminin itu al-a'laun orang-orang yang tertinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala ma'ana, Allah ma'akum. Allah Subhanahu wa taala berserta kalian wahai kaum mukminin. Penyertaan di sini ma'iyah Allah, kebersamaan Allah di sini adalah kebersamaan dengan adanya bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Walayyatirakum a'malakum dan sekali-kali dia tidak akan mengurangi pahala amalan-amalan kalian. Maka ketika kita tahu bahwasanya Pertama, kita insya Allah adalah orang-orang yang di atas, tinggi derajatnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala juga tidak akan mengurangi pahala kita. Kalau kita tidak tahu tiga hal tersebut, kita mengerti ketiga hal yaitu ketinggian derajat kita di sisi Allah dengan keimanan, kita tahu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kita beserta bantuan dari Allah dan kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan pahala amalan-amalan kita, maka jangan pernah kita merasa lemah karena kita sebenarnya bukanlah orang-orang yang lemah. Orang-orang yang lemah itu berarti orang yang lemah imannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala ini yang terakhir, ya ayuhan nabiyyu hasbukallahu wa manittaba'aka minal mu'minin. Wahai sekalian Nabi, cukuplah bagi kalian, eh, cukuplah bagi engkau Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mengikutimu di antara orang-orang mukmin.